Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Al-Qawaidul Fiqhiyah yang diambil dari kitab Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah karya Al-Imam As-Sa'di rahimatullah alaih. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan baru. Kemarin sudah kita selesaikan kaidah yang besar dan juga penting yaitu man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi Barang siapa yang terburu-buru ingin segera mendapatkan haknya sebelum waktunya maka justru dia dihukum diharamkan untuk tidak mendapatkan apa? Diharamkan untuk mendapatkan sesuatu tersebut karena terburu-buru, belum saatnya. Sekarang pembahasan baru mengenai al-qur'ah undian. Al-qur'ah itu undian. Jadi terkadang manakala suatu hak atau manakala suatu perkara itu bertumpuk-tumpuk, enggak bisa diselesaikan atau enggak bisa dipilih Nah, karena sama-sama memiliki keutamaan itu terkadang menggunakan qur'ah diundi. Apa maksudnya ya? Diundi. Contohnya, nah barakallahu fikum si A, B, C, A, B, C semuanya hafal Al-Qur'an. Bataknya bagus semuanya. Semua mengenal as-sunnah. Nah, ini dipilih jadi imam itu rebutan tiga orang ini. A, B, C rebutan. Ana, ana, ana gitu. Nah, seperti itu kan sulit diputuskan. Sama-sama hafalannya kuat. Sama-sama bagus hafalannya mengenal as-sunnah juga mengenal. Nah, caranya bagaimana? Quran diundi. Paham ya? Diundi. Cara mengundinya dengan cara yang paling mudah dia fahami. Mungkin dengan kertas ditulis fulan atau A, B, C, paham ya? Kertas tersebut dilipat atau digulung. Contohnya aja ya. Kemudian setelah itu nanti yang milih. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu nanti apa? Eh, yang milih imam karena tazahum karena sama-sama punya keutamaan tadi yang tiga orang tadi itu. Dia mengeluarkan kertas dari situ. Nanti yang keluar kertasnya ini dialah jadi imam. Akhirnya sama dia di Nah barakallahu fikum, nah pakai botol dan semisalnya dikeluarkanlah kertas tadi, keluar. Dibuka ternyata si A. Ya udah itu orang pilihannya. Itu namanya qur'ah. Namanya apa? Qur'ah, itu undian. Diundi ketika apa? Ketika keadaannya itu bertumpuk-tumpuk dan tidak mungkin untuk dipilih secara langsung karena sama-sama memiliki keutamaan. Nah, ini bukan perjudian yang lain lagi ya. Kalau berjudi perjudian kan jelas. Perjudian kan taruhan. Paham ya? Kalau perjudian taruhan, contohnya semuanya mengumpulkan uang. Nah, kemudian nanti melihat dari jauh ini nanti ada burung merpati. Kira-kira mana yang kira-kira cepat datangnya? Kalau bahasa Jawanya tempel itu ya, main burung merpati tempel itu, nanti siapa yang duluan datang dia nanti apa yang menang. Akhirnya semua setoran uang, itu judi namanya. Paham ya? Atau mengadu apa? Mengadu ayam jago. Paham ya? Mengadu ayam jago, semuanya milih si A atau si B. Nah, jagonya itu A sama B misalkan. Anak bilang A, ah, yaudah, keluarkan uangnya berapa? Yang B berapa? Sekian, sekian, sekian. Nah, itu nanti ternyata yang menang A, yaudah. Akhirnya uangnya serahkan kepada Nah, barakallahu fikum si A dari si B. Tadi namanya judi juga, itu enggak boleh. Nah, jadi perlu diperhatikan baik-baik bedanya antara undian yang seperti ini dengan perjudian itu beda. Kita lihat qala al-mu'allifu asbahullah tusta'mal qur'atu 'inda tazahum wa la mumayyiz li ahadihima aw idza dammanna anna syai'a li ahadihima wa jahilnahu. Pertama kata beliau Qur'ah yaitu undian digunakan ketika tazahum bertumpuk-tumpuknya ah, bertumpuk-tumpuknya suatu perkara tidak ada yang bisa membedakan salah satu di antara keduanya. Nah, itu pertama. Contohnya tadi si A sama si B bertumpuk-tumpuk mengenai apa? Mengenai mau dipilih jadi imam. Si A juga pinter, si B juga pinter. Si A hafalannya kuat, si B juga hafalannya kuat. Sama-sama mengenal as-sunnah. Kan bingung ini mau pilih yang mana itu. Sama-sama keutamanya ada gitu loh. Di Qur'an. Paham ya? Di Qur'an diundi. Paham ya? Kemudian yang mau milih tadi mungkin dengan cara kertas tadi itu ya. Nanti kalau kertas ini keluar, dibuka. Siapa yang keluar itulah yang akan jadi imam. Dibuka ternyata si A, ya udah si A dari imam. Paham maksudnya ya? Karena kalau kita pilih langsung antum jadi imam. Si A akan apa? Mungkin iri gitu loh. Iri karena sama-sama punya keutamaan, sama-sama hafalannya kuat. Caranya diundi tadi Qur'an namanya. Naam. Atau yang kedua, au idzatamanna anna syai'a li ahadihima wa jahilnahu. Atau apabila kita menjamin dengan suatu jaminan sesuatu itu ingin diberikan kepada salah satu di antara kedua orang, tapi kita nggak tahu mana di antara kedua orang itu yang lebih utama. Paham ya? Kira-kira siapa yang berhak mendapatkan ini ya? Si A atau si B ya? Kan kita nggak tahu posisinya. Kalau kita kasihkan si A atau si B, iri. Kita kasihkan si B, si A, iri. Nah caranya di Qur'an juga seperti itu. Paham maksudnya? Ewan am. Kita lihat dengan contoh nanti akan lebih jelas. Kata beliau, Wa sabatat wa qad sabatatil qur'atu 'inda al-ishtibah bil kitab sunnah dan sungguh telah datang dalil mengenai Quran yaitu undian ketika istibah tersamarkan. Ketika permasalahan apa? tersamarkan. Fil kitab sunnah di dalam Al-Qur'an was sunnah telah datang seperti itu. Naam. Ya Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, ya na'am barakallahu fikum. Awa, fasahama fakana minal mudhadhin Naam. Saat itu nabarakallahu fikum hidakumullah Nabi Yunus alaihissalam 6 e, eh, mereka melakukan qur'ah undian. Ternyata Nabi Yunus alaihissalam termasuk apa? Termasuk yang kalah. Akhirnya mereka dilemparkan ke mana? Dilemparkan ke dalam laut. Akhirnya dimakan oleh ikan yang besaran itu. Itu maksud dari kata apa? Makna na'am barakallahu fikum undian. Jadi undian itu sebenarnya sudah ada. Eh, dalilnya dari Al-Qur'an dan dari As-Sunnah syahidnya apa? Syahidnya adalah Nah, terkadang memang ketika keadaannya samar, nggak bisa dipastikan karena sama-sama istilahnya sama-sama membutuhkan atau sama-sama nah barakallahu fikum punya keutamaan, maka menggunakan Qur'an ini, menggunakan undian ini. Naam. Wa qala ta'ala dan juga Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kunta ladaihim id yulquna aklamahum." Dan engkau saat itu tidak ada di sisi mereka. Engkau saat itu tidak ada di sisi mereka wahai Muhammad ketika mereka apa? pada melemparkan pena-pena mereka untuk apa? Memilih siapa yang akan merawat Maryam alaihissalam. Paham ya? Nah, kan diundi siapa yang akan merawat Maryam alaihissalam itu na'am barakallahu fikum seperti itu. Itu maksudnya apa maksudnya? Maksudnya dalil yang menunjukkan bahwasannya undian itu diperbolehkan selama apa? Selama ada faktor-faktor yang mengharuskan untuk diundi. Waqat akra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam iddat marrat dan sungguh Rasulullah pernah na'am mengundi, nah, membuat undian beberapa apa beberapa na'am barakallahu fikum waktu atau beberapa kali beliau pernah melakukannya. Kita lihat bawah itu minha di antaranya qala Syekh Muhammad bin Shalih utsaimin minha di antaranya annahu idza arada safaran aqra'a baina nisa'ihi. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi ketika ingin safar, itu kan istri beliau kan banyak. Jadi daripada iri nanti siapa yang mau ikut, beliau menggunakan qur'ah. Ya, beliau mengundi, diundi siapa nanti yang keluar tulisan tersebut atau yang keluar namanya maka itu yang keluar safar bersama Rasulullah. Apa maksudnya ya? Seperti itu na'am. Dahulu Rasulullah mengundi di antara para istri-istri beliau, fa ayyutuhunna kharaja sahmuha kharaja biha. Maka siapa di antara para istri tersebut yang keluar nah bagiannya atau keluar undiannya maka dia keluar bersama Rasulullah. Paham belum? Nah, seperti ini istilahnya ma'ruf ya, undian itu ma'ruf ya. Seperti kalau antum taruhlah Nah barakallahu fikum dalam keluarga taruhlah semua anaknya pengen ikut keluar sama bapaknya taruhlah karena anaknya banyak gitu istilahnya ya ya semuanya nggak mungkin diajak semuanya kan mobilnya nggak cukup istilahnya akhirnya diundi siapa nanti yang keluar namanya ikut nah itu bisa juga seperti itu nah wa minha anna Rasulullah SAW qala dan juga diantaranya adalah Rasulullah SAW bersabda ini kembali kepada dalil bahwasanya makna undian itu ada gitu loh Qala law ya'lamun nasu ma fil nida'i was-safil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu an yastahamu alaih lastahamu. Ewa na'am. Artinya apa? Artinya kalau seandainya manusia itu tahu tentang apa? seruan dan juga ajakan untuk menuju saf yang pertama, kemudian tidaklah mereka mendapatkan saf tersebut kecuali harus nah barakallahu fikum berlomba-lomba harus memakai undian atau semisalnya lastahamun. Saya mereka nah menggunakan undian. Paham ya? Walaupun disebutkan riwayat yang lain tuh maksudnya berlomba-lomba. Paham ya? Berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Jadi diundi, kalaupun harus diundi, mereka apa? Nan akan melakukan undian tersebut karena untuk mendapatkan sopan yang pertama. Paham maksudnya ya? Karena orang-orang kan pengennya sopan pertama itu loh, rebutan. Nah, kalau sudah rebutan seperti itu untuk menghilangkan atau istilahnya untuk eh, barakallahu fikum Nah, agar suasana terkondisikan itu kan dengan cara diundi tadi itu. sudah siapa yang duluan? Ya, siapa yang keluar namanya dia nanti yang berhak mendapatkan soft pertama misalkan itu nggak masalah juga. Kalau keadaannya seperti itu ya, rebutan nggak bisa diselesaikan diundi. Paham insyaallah? Ya, Kembali ke atas lagi. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasr Nasrani rahimahullah taala faida jahil jahilal mustahik, au tazahma adadun ala man yuqaddam kalau seandainya idza juhilal mustahiq apabila orang yang berhak itu enggak diketahui Contohnya tadi itu, siapa yang berhak kira-kira untuk e, menjadi imam ini? Posisi dua-duanya punya keutamaan. A sama B punya keutamaan. Sama-sama hafalannya kuat, sama-sama mengenal as-sunnah. Kan bingung itu mau mana yang mau didahulukan? Mana yang mau menjadikan imam? Paham ya? Mana yang mau menjadikan muadzin taruhlah. Akhirnya diundi, ya itu boleh. Autazah tazahama adatun ala man yuqaddam. Atau na barakallahu penuh atau berkumpulnya beberapa jumlah orang yang mana yang harus didahulukan? berkumpulnya, paham ya? Bertumpuknya beberapa orang yang mana yang harus dahulukan itu loh. Paham belum? Kan enggak mungkin semua dahulukan. Ya enggak? Jadi ini milih salah satu dengan cara apa? Qur'ah. Ya enggak? Nah, wa tusta'mal qur'atu wa tusta'mal wa tusta'mal qur'atu 'inda al-mubhami. Terus min al-huquqi aw awla tatazahumi. Na'am barakallahu fiikum. Kita lewati ya. Jadi menggunakan Qur'an itu ketika apa? Ketika memang keadaannya bertumpuk-tumpuk nggak memungkinkan untuk pilih semuanya dan harus memilih salah satu, maka dengan cara Qur'an atau diundi tadi itu. Mohon insyaallah ya. Naam. Kita lihat berikutnya kata beliau wala yumkin istima'uhum fi dan enggak memungkinkan mereka semua dikumpulkan di situ. Ya enggak? Nah, dikumpulkan di situ enggak mungkin itu istilahnya ya. Nah, sebagaimana kisah yang sudah kita lewati dalam Syarah Arba'in Nawawiyah, syarahnya Syekh Fauzan kemarin, syarahnya Syekh Saleh Fauzan kemarin yaitu mengenai apa orang yang hendak mau naik kapal. Ya enggak? Ada yang di atas, ada di bawah. Ternyata mereka menggunakan undian. Nah, yang keluar undiannya itu menang, maka akhirnya mereka ada yang di atas dan di bawah itu. Menunjukkan maksudnya undian itu terkadang dibutuhkan. Nah, maksudnya undian yang syar'i ya, bukan undian yang akan saksikan seperti perjudian itu lain lagi. Itu. Nah, kita lihat lagi apa kata beliau. Nah, ukri'a bainahum. Kalau seperti itu wala mumayyiz li ahadihima, tidak ada yang bisa membedakan di antara salah satu di antara mereka. Wala mumayyiz li ahadihim karena berkumpulnya banyak orang tadi itu enggak memungkinkan untuk dikumpulkan dan bingung mau didahulukan yang mana dan bingung mana yang berhak, maka kata beliau apa? Wala mumayyiz li ahadihim dan tidak ada yang bisa membedakan antara salah satu di antara mereka ukri'a bainahum. Diundi antara mereka. Ya, diundi di antara mereka mana yang keluar namanya, maka itulah yang berhak. Paham ya? Maka itulah yang berhak. Mahum soalnya ya. Ana na'am barakallahu fikum. Jadi perhatikan baik-baik. Naam. Ayo kita lihat lagi. Kita lihat lagi apa kata beliau sini. Faman kharajat lahul qur'ah istahaqqa. Maka barang siapa yang keluar undiannya, maka dia yang berhak. Paham maksudnya ya? Yang keluar undiannya, keluar namanya dia yang berhak. Famata tashaha isnani fi imamatin au adhanin au sabatin ila mubahin au ila julusin fi bi masjidin au suqin au ribatin au nahiya Ini perhatian baik-baik. Kata beliau kapan saja terjadi perselisihan tashaha itu perselisihan, kapan saja terjadi perselisihan isnani dua orang mengenai masalah jadi imam. Siapa jadi imam A atau B misalkan au adzan atau masalah adzan. Si A atau si B yang berhak au sabqin ila mubah atau dalam masalah apa? kalau fikum berlomba-lomba dalam perkara yang diperbolehkan au ila julusin di masjid atau mengenai duduk di masjid duluan siapa si A atau si B rebutan au suq atau masalah tempat di pasar duluan siapa si A atau si B rebutan au ribat atau dalam masalah menjaga perbatasan karena rebutan juga eh, ya, anak dulu antum dulu anak dulu antum dulu nah rebutan seperti itu kata beliau au nahwiha walam yakun li ahadihima murajjih tapi enggak ada salah satu di antara keduanya penguat untuk menguatkan enggak ada sama-sama semuanya punya keutamaan ukri kata beliau ukri ah. dilakukan apa undian paham belum mau ini ya ayo na'am faman kharajat lahul qur'ah quddim kata beliau barang siapa yang keluar undiannya maka dia didahulukan si A sama si B rebutan masalah menjadi imam sama-sama apa sulit untuk dipastikan si A lebih utama karena sama-sama hafalannya kuat, sama-sama mengenal as-sunnah, sama-sama juga apa barakallahu fikum. Naam, dia memiliki ilmu yang sama-sama intinya enggak ada yang bedakan antara keduanya. Maka menggunakan Qur'an, menggunakan apa? Qur'an diundi. Paham maksudnya ya? Atau rebutan masalah adan. Si A bilang ana saja, si B bilang ana saja, rebutan dia. Nah, daripada ribut caranya diundi. Qur'an namanya. Paham ya? Di Qur'an siapa yang berhak? Eh, siapa yang keluar namanya itulah yang berhak untuk Adzan misalkan seperti itu. Mahum insyaallah ya. Ewan na'am barakallahu fikum. Kita lihat lagi kata beliau, wa kadzalika law budila li aula li aulahum bihi saubun aw ma'un aw ghairuhu wa lam yatamayyiz al aw al aula rajahatul qur'ah masyaallah. Apa artinya? Rujihatul qur'ah. Artinya apa? Artinya adalah seperti itu pula kalau seandainya eh, ada orang yang ingin ngasih kepada mereka tapi orang yang paling utama yang dia ingin kasih. Ada orang ingin ngasih baju atau air atau yang selainnya kepada mereka yang lebih layak, lebih pantas, lebih aula untuk dikasih. Paham ya? Walam yatamayyiz al-aula. Tapi enggak nampak mana yang lebih layak. Enggak nampak mana yang lebih pantas sama karena sama-sama punya ilmu, sama-sama pantasnya. Sama-sama mereka punya keutamaan itu loh. Bingung mau kasih siapa ini? E, pakaian ini Mau tak kasih siapa pakaian ini? Air ini mau tak kasihkan siapa? Sama-sama apa? Kuat gitu ya istilahnya. Nah, barakallahu fikum wa lam yatamayyizul aula rujjatul qur'ah. Maka dikuatkan apa? Qur'ah. Ya, diundi. Ya, dikuatkan apa? Untuk diundi karena apa? Karena tidak bisa dipastikan dengan kepastian langsung tadi itu. Mahum soalnya ya? Ewa. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bawahnya itu, misalnya contohnya perhatikan baik-baik. Idza qala apabila ada yang mengatakan hadzal ma li aulan nas bihi atsha. Air ini diperuntukkan bagi orang yang na barakallahu fikum lebih berhak mendapatkannya karena haus. Paham ya? Mana yang lebih haus di antara manusia yang ada itu itulah yang berhak mendapatkan air. Summa lam yatabayyan laula. Kemudian enggak nampak mana di antara mereka yang paling haus. Enggak nampak kan semuanya haus. Paham ya? Dari A sampai Z semuanya haus semuanya. Padahal air itu diperuntukkan bagi orang yang paling haus di situ, enggak ketahuan itu loh. Karena akhirnya pada rebutan. Bagaimana? Fal murajjah al-Qur'an. Yang menguatkan nanti adalah Qur'an diundi. Paham ya? Yang keluar namanya itulah yang mendapatkannya. Paham maksudnya? Eh seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Mahum insyaallah. Ewa. Naik lagi ke atas. Wa minha di antaranya Idza tada'a idza tada'aya ainan laisab biyadi ahadihima wala biyadi man yad'iha li nafsihi uqri' Contohnya juga ada dua orang, ada dua orang saling mengaku-ngaku, ainan itu barang, mengaku-ngaku barang, ini milikku, ini milikku. Nah, rebutan itu loh. Enggak ini milikku, ini enggak ini bukan milik kamu, ini milikku, rebutan itu. Ya, barang tersebut tidak ada di tangan salah satu di antara keduanya. Ya, tidak ada pula di tangan orang yang mengaku-ngaku tadi itu. Jadi barangnya itu taruhlah gini loh, barang temuan lah. Dua orang jalan bareng gitu loh, Ternyata nemu di situ. Nemu apa? Nemu taruhlah nemu pensil lah. Rebutan ini anak dulu tadi, enggak anak tuh, antum antum terakhir, anak duluan mah rebutan dua orang ini. Diapakan berarti biar selesai Qur'an. Ya. Dan nah, Qur'an dengan cara di Qur'an nanti diundi nanti siapa yang keluar namanya dia dapat. Karena posisinya sama-sama lihat dan sama-sama bareng mau menuju itu loh. akhir rebutan itu loh. nayonan ya, atau Kata beliau, ukre dilakukan apa? Qur'an itu undi. Nomor tiga bawah itu, kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin taala, idza ayah 'ainan wa laisa ahaduhuma aula biha min al-akhar apabila ada dua orang rebutan dua orang rebutan mengaku-ngaku suatu barang eh, padahal na'am salah satu di antara keduanya bukan pemiliknya eh, tidak ada yang aula biha tidak ada yang berhak untuk mendapatkannya daripada yang lainnya quri'a bainahuma maka diundi di antara keduanya diundi mana yang berhak mendapatkannya na'am lakin lau taradaya tapi kalau kedua-duanya ridho Wa qala akhirnya dia mengatakan naj'aluha bainana nisfain fal haqqu masya Allah. Tapi kalau ridho, ya udah kalau gitu daripada ribut, pensilnya kita bagi dua aja pensilnya. Pensilnya kita bagi dua. Paham ya? Nah, barakallahu fikum pensilnya kita bagi dua. Ini kalau ribut. Paham ya? Kalau ribut. Nah, karena posisinya apa? Posisinya kalau ini tadi menggunakan undian ini kalau enggak ribut. Maksudnya ributnya itu bagaimana? Maksudnya kalau mereka nggak ada solusi untuk dibagi dua, nggak mau masuk pensil dibagi dua. Kira-kira bisa nggak pensil dibagi dua? Bisa nggak kira-kira antum? Tergantung pensilnya. Paham ya? Tergantung pensilnya. Pensil yang apa? Kalau pensil yang model kayak gini antum bagi dua gimana coba? Paham ya? Patah ya udah rusak. Tapi pensil yang kira-kira pensil yang apa namanya itu? Kayak pensil yang Ayo, itu bisa bagi dua. Nah, ini kesadarannya dilihat dulu. Ya udah kalau gitu kita bagi dua aja. Kalau pensil model kayak gitu ya, dipatah bagi dua ya udah selesai separuh-separuh. Tapi kalau pensil model kayak gitu yang nggak bisa dibagi dua ya otomatis Qur'an tadi itu. Solusinya Qur'an diundi. Paham Contohnya eh, Abu Abdurrahman. Ada seorang laki-laki punya istri empat. Paham ya? Laki-laki ini mau safar ini, rebutan istrinya, anak mau ikut, anak mau ikut, anak mau ikut. Apa solusinya? Qur'an diundi. Yang keluar namanya dia safar bersama dia. Contohnya gitu contohnya. Nah, kita lihat lagi. Kata beliau, wa fal haqqu maka yang berhak kedua-duanya berhak karena diparuh menjadi dua tadi ya, dibagi menjadi dua. Wa minha di antaranya Nah, barakallahu fikum atau sebelumnya, contohnya antum nemu luqatah Rp5.000. Ringan enggak? Ringan sedikit tapi ternyata berdua gitu loh. Lagi jalan bareng nemu ada Rp5.000. Wah, antum Mau ngambil sama-sama ngambil satunya megang ini, megang ini. Nah, kalau dipaksa sobek. Dan nggak mungkin ini bisa dibelah jadi dua. Caranya kalau mau dibalik belah menjadi dua, itu bukan dibelah bendanya tapi nilainya. Antum 2500, anak 2500. Paham enggak? Bukan uangnya dibelah dua bukan, tapi nilainya. Itu bisa. Paham ya? Tapi kalau misalkan pada nggak mau yaudah Qur'an gitu loh. Paham maksudnya kan? Eh, nah seperti itu. Insyaallah teman-teman Ayo, na'am. Kita lihat berikutnya. Wa minha di antaranya juga idza talaqa ihda zaujatihi. Apabila seorang suami menceraikan salah satu istrinya. Istrinya empat taruhlah, dia ingin dia itu menceraikan salah satu istrinya. Au a'taqa ahada 'abidihi atau dia memerdekakan salah satu budaknya. A'taqa memerdekakan. Ahada abidihi memerdekakan salah satu budaknya. Wa jahila man waqa'a 'alaihi talaq. Tapi dia enggak tahu itu loh. <clears throat> Siapa sebenarnya yang sudah jatuh talaknya? belum? Jadi seorang suami mentalak salah satu istrinya atau merdekakan salah satu budaknya tapi dia nggak tahu mana sih yang sudah diceraikan mana sih yang sudah dimerdekakan nam awil etek nggak tahu mana yang sudah dimerdekakan mana yang sudah ditolak tadi ukri gunakan ukri digunakan apa undi diundi siapa yang keluar paham ya contohnya budaknya nah barakallahu fikum Hamid Mahmud Humaid nah barakallahu fikum kemudian apa Muhammad lah contoh aja ya Muhammad, Mahmud, Humaid, Hamid, empat. Nah, tuannya ngomong, ini salah satu tak merdekakan. Wah, bingung siapa ini siapa Pak ini merdekakan Pak katanya. Tanya dia. Akhirnya bingung kan Mahmud, Humaid, Hamid, Muhammad tadi itu. Paham ya? Empat orang ini. Nah, diapakan salahnya? Qur'an diundi. Paham ya? Dengan kertas tadi keluar ternyata keluar Mahmud. Sudah Mahmud yang merdeka. Ini contohnya seperti itu. Naam. Yang tolak juga sama. Fatimah, Aisyah, Ruqayyah, Fat eh, Zainab kan. Zainab, Fatimah, Ruqayyah, Aisyah misalkan. Rebutan ini siapa yang diceraikan ternyata? Ternyata di Qur'an yang keluar apa? Hindun, lain lagi berarti. Paham? Enggak ya? ada di situ kan? Yang keluar Zainab itu masuk itu. Paham ya? Seperti itu taranya. Paham ya? Ya Qur'an taranya seperti itu. Insyaallah paham insyaallah. Kita lihat berikutnya. Qala asy Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mas'alatun, permasalahan yang baru. Idza kana indahu iddat, idza kana indahu iddatu aswabin wa asabatun najasatu ahaduha kalau dia punya banyak pakaian salah satu pakaian-pakaian tersebut ternyata tertimpa najis kulna kita katakan innahu yataharra kita katakan hendaknya orang tersebut yataharra berhati-hati dan memilih paham ya kan pakainya banyak salah satunya kena apa tadi najis kita katakan innahu yataharra hendaknya dia berhati-hati dan memilih wa huna di sini idza syakka au jahila kalau dia ragu atau dia nggak tahu, man talaqa min zaujatihi. Siapa di antara istri-istri yang diceraikan? Qulna innahu yuqra. Kalau di sini kita katakan yuqra diundi. Famal farqu bainahuma apa bedanya sekarang? Kalau baju harus milih dulu mana yang nggak kena najis. Tapi kalau masalah istri yang diceraikan tadi diundi, mana yang sudah kena talak. Bedanya apa gitu loh? Baju dengan eh, dengan dipermisahkan istri tadi itu al-jawab al-farqu dhahir nih. Perbedaannya nampak sekali. Apa itu? Fabi mas'alah mas'alati la la taat dalil khair. Kalau masalah baju itu kan na'am barakallahu fikum, na'am pengaruhnya tidak mengena orang lain itu Ya enggak? Baju ya udah kalau kalau seandainya kenanya taruhlah antum milih yang bersih, kira-kira baju yang lain iri enggak? Iri enggak kira-kira? Iri, tapi kalau manusia istrinya empat, paham ya? Kalau antum permisalkan kayak baju, nah itu kan berarti otomatis nanti kalau ternyata dipilih satu yang empat, yang tiga apa? gak ridho misalkan taruhlah seperti itu. Karena apa? Karena bedanya itu. Wa fi mas'alati talaq taat lil khair. Kalau masalah perceraian itu pengaruhnya itu nimpa orang lain gitu. Tapi kalau kelompok baju pengaruhnya bagaimana? Baju nggak bisa bicara. Antum pilih yang mana pun silahkan, ya enggak? Tapi kalau manusia apa maksudnya? Jadi beda. Kalau untuk masalah tadi itu menceraikan istri atau memerdekakan budak itu benar-benar di Qur'an kalau kebingungan, ragu atau nggak tahu mana yang sudah terkenain talak atau mana yang sudah dimerdekakan. Paham? Tapi kalau masalah baju, itu kan pengaruhnya enggak mengena orang lain. Bajunya empat. Salah satunya terkena najis. Dia bingung yang mana yang terkena ini. Apakah perlu al eh, ah, Tak undi bajunya misalkan. Enggak perlu. Dicek, diteliti, hati-hati yang itu yang ngambil yang sucian itu selesai. Paham maksudnya? Ayo na'am. Mahum soalnya? Abdullah mahum? Ayo. Berikutnya. Atas lagi. Wa minha al-awliya al-mustahiqun lil wilayah. Seperti itu pula contohnya adalah para wali yang mereka berhak untuk apa? menguasai. Wilayah itu masih berkuasa atau menguasai. Nah, para wali kalau menguasai pernikahan walinya berarti bapaknya. Paham ya? Bapaknya wali perempuan karena yang menguasai pernikahan itu. Kalau misalkan nikah sama wali kan enggak boleh la nikah illa wali. Ya enggak? Tidak ada pernikahan yang sah kecuali dengan wali kan itu di antaranya. Nah, idza tasawu, idza tasawu wa tasahu Naam. Idza tasawu wa tasahu ayyuhum yuqaddam ukri' bainahum ini. Kalau mereka berselisih, mereka sama-sama derajatnya berselisih, mana di antara mereka didahulukan maka diundi di antara mereka siapa yang berhak menjadi wali. Dua bawah itu ka akhwain, seperti dua bersaudara. Kullun minhuma yuridu an yuzawwij ukhtah. Dua bersaudara ini masing-masing keduanya ingin menikahkan saudarinya. Menikahkan ya, berarti kan jadi wali gitu loh. Rebutan anak saja. Oh, enggak, antum masalah rebutan. Fa innahu yuqra' bainahuma maka diundi di antara keduanya si A atau si B yang berhak menjadi wali. Paham belum ini? Ewa, ini insyaallah mudah dipahami ini masalah Quran ini. Antum mafhum Abdullah? Mafhum? Quran mafhum? Apa Quran tadi? Ewa, na'am. Kita lihat di sini. Atas lagi Wa amma idza ulima ishtiraquhum fi aqil a'yan awid duyun wa aradu al-qur'ah liman yakunahu syai' fa inna hadza minal maisir. Ini perhatikan baik-baik yang terakhir ini bahaya ini. Bahaya besar ini yang terakhir ini. Kalau salah fatal kesalahannya. Kita lihat. Adapun apabila diketahui ishtiraquhum, mereka berserikat fil a'yan dalam satu benda, satu benda, satu rumah berserikat, satu rumah untuk dua orang. Paham ya? Awid duyun atau masalah hutang Eh, hutang di toko ditanggung berdua. Misalkan hutang 5 juta, 2 setengah, 2 setengah. Paham ya? Berarti kan berserikat itu. Ewa. Wa aradul qur'ah. Akhirnya dia mereka ingin qur'ah, ingin mengundi. Siapa nanti yang keluar namanya dia nanggung. Paham belum? Ini termasuk dilarang apa boleh yang ini? Dilarang karena berserikat, mau enggak mau tanggung jawab berdua gitu loh. Rumahnya beli berdua, rumahnya enggak terlalu mewah lah. Eh, bisa dikatakan mewah mepet sawah Paham ya? Rumahnya rumahnya mewah, mepet sawah gitu ya. Dibeli berdua. Harganya 50 juta. Masing-masing berapa ya? berapa? 25 25. Si A ini ngomong sama si B, di Qur'an aja nih. Di Qur'an kita undi aja nanti yang keluar namanya dia yang nanggung katanya. Ini nggak bisa karena berserikat dalam satu benda. Paham belum? Paham ya insyaallah ini ya? Nah terus bagaimana solusinya? Ya, tanggung jawab berdua itu loh. 25 ya 25, 25 25 enggak bisa di Qur'an di situ karena berserikat dalam satu barang atau hutang tadi itu. Paham ya? Si A sama si B, ngam fikum, beli motor patungan. Ya, motornya harganya 10 juta. Berarti berapa berapa? 5 juta, 5 juta. Paham ya? Kemudian si A ngomong, kita kurang aja nanti kalau keluar namanya itu kalau keluar nama kalau keluar namanya dia nanti yang bayar. Jadi nanti dibebankan kepada si A atau si B itu loh. Nah, itu kan ada yang gharim, ada yang ghanim. Ghorim itu dirugikan, ghanim itu merasa apa? diuntungkan. Itu enggak boleh nanti. Masuk dalam taik maisir, maisir perjudian. Kata beliau, fa inna hadza minal maisir. Maisir itu apa? perjudian. Ini termasuk perjudian. Hukumnya apa perjudian? Haram. Dulunya halal dulunya. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ismun kabiru wa manafi'un nas. Wa akbar min naf'ihima. Dulu mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang perjudian dan minum khamr. Kata nama Allah Subhanahu wa taala menjelaskan situ apa? Katakanlah di dalam perjudian khamr itu ada dosa besarnya, kemudian ada apa? manfaatnya, tapi dosanya besar lebih besar daripada manfaatnya ini dulu sebelum diharamkan. Setelah itu muncullah apa? ayat pengharamannya, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amal syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, mengudi nasib dengan panah atau menyembah berhala, itu semuanya ada perilaku rizis, perilaku kotor, perbuatan keji, termasuk perilaku perilaku setan. Fastanibuhu la'allakum tuflihun. Tinggalkanlah, jauhilah. Semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Berarti perjudian haram. Maksudnya ya, kalau perlombaan bagaimana? Perlombaan yang diperbolehkan nanti datang dalam hadis itu lomba apa? Lomba memanah. Lomba pacuan onta, lomba pacuan kuda itu boleh. Paham ya? Itu pun apa? Enggak boleh taruhan. Satu orang muslimin punya uang, ayo kita adakan lomba. Yang menang dapat hadiah. Paham belum? Kalau patungan itu maksudnya gini. Pun maksudnya taruhan itu maksudnya. Ngumpulin uang semuanya, peserta sudah ngumpulin uang, Nanti yang menang uang tadi kasihkan pemenangnya itu nggak benar dia caranya. Paham belum? Misal ada perlombaan memanah ya udah satu orang muslimin yang mau ngasih hadiah ya udah itu. Nanti nggak ada yang dirugikan, yang dirugikan mana? Yang kalah rugi selesai. Tapi kan nggak ngeluarkan uang. Tapi kalau zaman sekarang atau lihat pertandingan-pertandingan yang ada, keluarnya bayar, masuknya bayar. Ya enggak? Ini uang bayarannya jadikan hadiah nanti, itu nggak boleh. Paham maksudnya? Nah, bedakan ya. Nah, Ikhwan fiddin azdan yazakumullah kita lihat lagi apa yang beliau sampaikan di situ biar tambah jelas antum ya. Jadi kalau perjudian haram hukumnya bagaimana bentuknya, jenisnya walaupun nah perjudian dengan cara apa itu? Eh, lomba merpati ya enggak? Nah, barakallahu fikum mungkin saksikan di pinggir-pinggir jalan itu ya. Di pinggir sawah itu biasanya ada bangunan-bangunan dari bambu itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum atau lomba eh, atau istilahnya istilah mereka apa? Adu jago itu juga haram juga. Nah, perjudian banyak sekali. Main bola pun ada perjudiannya. Ya kan? Permainan sepak bola itu antum kira enggak ada perjudiannya? Ada perjudiannya, taruhan ada itu. Yang menang mana? Oh ini menang. Ah, taruhan di situ. Allah musta'an, hindari. Kita lihat kata beliau, qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahutaala nomor 3 bawah itu. Ka'an yakuna baina isnaini sayyarat ka'an yakuna baina isnaini sayyaratun mustariqatun, mustariqatun." Contohnya seperti antara dua orang itu memiliki apa? Satu mobil yang berserikat. Mobil Avanza dibeli berdua. Eh, mobilnya ini sudah bekas, harganya 60 juta, dibeli berdua. Berarti si A sama si B harus berapa mengeluarkan? 30, 30. Nah, si A ngomong, si B, gimana kalau kita undi saja, kita qur'ah. Nanti yang keluar namanya dia yang bayar semuanya, 60 juta itu. Paham ya? Itu enggak diperbolehkan karena mobilnya berserikat milik mereka berdua. Mau nggak mau ya harus bayar berdua. Paham belum? Ayo na'am. Faqala ahaduhuma lil akhar. Kemudian salah satu dua orang tadi itu ngomong kepada satunya, "Nam, sanaqra ayyunam sanaqra ayyana takunu lahu sayyarah kamilah." Naam. ini perhatikan. Kita undi katanya. Satunya maka kita undi. Eh, mana di antara kita nanti yang keluar namanya maka dia mendapatkan mobil semuanya. Padahal mobilnya belinya berapa? Belinya berapa orang? Dua orang berserikat. Patungan. Nah, kata dia kita undi aja nanti. Kita undi nanti yang menang, yang keluar namanya, maka dia apa? Mendapatkan mobil semuanya. Berarti otomatis yang kalah ngasih uang nggak Ngasih uang gitu loh. Allah musta'an. Ini nggak boleh. Fahadah haramun, ini haram hukumnya. Li'annahu minal maisir. Ini termasuk bentuk perjudian. Ternyata perjudian banyak sekali bentuknya. Ini diantaranya. Allah musta'an. Kadzalika idza kana bainahuma syai' munasafatan seperti itu pula kalau di antara keduanya itu punya sesuatu barang yang munasofah apa munasofah Dibagi separuh-separuh. munasofah itu, paham ya? Munasofah itu artinya setengah-setengah artinya. Paham ya? Apabila di antara keduanya punya barang yang munasofatan setengah-setengah. Itu paham ya artinya itu ya? Munasofah itu maksudnya nisfun nisfun, setengah-setengah. Nah, summa kosama summa kosamahu aslasan. Kemudian kedua orang tersebut membagi apa? Aslasan aslasan itu dibagi na'am barakallahu fikum eh, dua per tiga sama sepertiga dibagi kayak itu wa wa ja'ala sulusain janiban wa sulusan janiban paham belum ini awalnya kan setengah-setengah eh? tanahnya dua hektar dibagi berdua setengah-setengah berarti berapa satu hektar satu hektar nah nah sama mereka malah dibagi lagi eh? dibagi tiga-tiga maksudnya bagaimana Dijadikan ini dua per tiga, yang ini sepertiga. Setelah itu dikurang katanya. Belum. Ini kan berarti otomatis ada yang dirugikan nanti. Karena jumlahnya kan sudah beda. Dua per tiga sama sepertiga beda sama. Eh? Beda. Ya enggak? Nanti akan ada dirugikan situ nanti. Kita lihat. Waqala sanakra. Kita undi aja katanya. Mereka berdua mengatakan kita undi. Fa innahu la yajuz. Ini enggak diperbolehkan li annahu maisir karena itu termasuk bentuk perjudian faqad yakunu ahaduhuma lahu sulus ya, fa yakunu ghariman wal akhar lahu sulusan fa yakunu ghaniman karena nanti kalau diundi pasti salah satu keduanya akan mendapat sepertiga maka dia ghariman merasa dirugikan wal akhar lahu sulusan dan yang satunya mendapat 2/3 fa yakunu ghaniman maka dia merasa diuntungkan paham belum seperti itu kalau setengah-setengah sudah ya selesai kalau setengah-setengah paham belum tapi kalau sudah jatahnya setengah-setengah sama dia dijadikan satu kemudian di dibagi lagi dua per tiga sama sepertiga diundi sama dia ini termasuk perjudian karena nanti yang menang dapat banyak gitu loh yang kalah kan rugi seperti itu mahum soal ini ewa wa kadzalika duyun alau kana rajulain dainun 'ala syakhsin wa qadruhu alfiryalin. riyalin masalan ini penting perhatikan baik-baik seperti itu pula hutang kalau hutang tersebut adalah Nah, barakallahu fikum milik dua orang atau dua orang itu punya hutang kepada satu orang, jumlahnya kurang lebihnya seratus ribu real. Mi'atu alf real. seratus ribu real. nggak sembarangan nih ya. seribu real aja sudah berapa? Kalau Yamani dirupiahkan sudah berapa itu? seribu real Yamani kalau rupiahnya. Ya kurang lebihnya nah barakallahu fikum hampir eh, seratus ribu. Atau kurang lebihnya segitu. Namanya atau lima puluh ribuan lah. Nah, itu kan udah banyak itu. Tapi kalau ini seribu eh, seratus ribu real. Banyak sekali nih. Naam. Faqala kemudian dua orang tadi mengatakan sanakra kita undi. Hutangnya bareng-bareng. Setelah hutangnya bareng-bareng, si A sama si B ini ngomong kita undi aja nanti biar enak katanya. Kita undi nanti yang keluar namanya maka dia enggak perlu bayar yang bayar yang enggak keluar namanya. Kan berarti kan ada yang diuntungkan ada yang dirugikan. Paham belum ini? Paham soalnya Husain? Ayo kita lihat. Kata mereka berdua, nakra. Kita akan undi. Imma an yakuna dain laka au li. Nanti hutangnya itu tanggung jawabmu atau tanggung jawabku. Tergantung yang keluar mana. hadha haramun. Seperti ini adalah haram annahu imma gharim wa imma au ghanim kata beliau. annahu imma gharim au ghanim. Karena salah satu kedua orang tadi imma dia nanti ada gharim yang barakallahu fikum dirugikan au ghanim atau dia diuntungkan. Apa maksudnya? Lah terus bagaimana caranya? Kalau yang seperti itu caranya, berdua hutangnya tadi itu ya ditanggung jawab apa? Tanggung jawabnya berdua juga. Apa maksudnya ya? Jangan sampai diundi akhirnya membebankan salah satu dua orang tadi itu. Mahum soal ini. Paham soal ya pembahasan ini ya? Jadi pembahasan ini dianggap sudah selesai, antum insyaallah paham semuanya. Intinya kurah atau undian itu diperbolehkan ketika dalam keadaan seperti yang kami sebutkan tadi itu. Nah, yaitu ketika bertumpuknya suatu permasalahan enggak terbedakan sama sekali, kemudian mana yang berhak untuk mendapatkannya dan mana berhak untuk dipilih. nah barakallahu fikum, maka diundi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kalau seandainya ada keridhaan di antara kedua belah pihak, sama-sama ingin dibagi separuh-separuh, tafadhal silakan. Itu berarti enggak ada yang dirugikan, enggak ada yang diuntungkan. Itu boleh. Tapi kalau enggak bisa sama sekali, bagaimana caranya diundi qur'ah? Nah, tusta'mal tusta'mal qur'atu 'indal mubhami من الحقوق أو لا تتزاهمي نعم بارك الله فيكم نسأل الله السلامة والعافية والحمد لله رب العالمين